Baik, ikhwani wa akhwati, azakumullahu bisunnah. Kita lanjutkan liom hari ini insya Allah kita akan lanjutkan ad-darsul ashir. Ad-darsul ashiru pelajaran ke berapa ya kawan? Ad-darsul ashiru 10 ke 10. Asyarah 10, al-ashir yang ke-10. Yang ke-10. <clears throat> Kalau anda perhatikan di sini ada nas hiwar yang cukup panjang, dialog yang cukup panjang antara Hamid dengan Muhammad antara Hamid dengan Muhammad. Karena minta antum e, perhatikan dengan sesama dan sama-sama kita e, dengarkan baik-baik nas dialog berikut ini. Istimewa jaydan. Unzuru ila al-kitab wastami'u jaydan. Unzuru ila al-kitab wastami'u jaydan. Lihat ke bukunya wastami'u jaydan dan dengarkan dengan baik. أنا أقرأ الدرس العاشر الحوار هنا يا إخوان يدور بين حامد ومحمد dialognya di sini terjadi antara siapa ya ikhwan? بين حامد ومحمد حامد يقول من أنت من أنت أنا طالب بالجامعة أنا طالب bil jami'ati anta talibun jadidun anta talibun jadidun Sebenarnya ikhwan ketika antum berbicara seperti ini maka huruf terakhir tidak dibaca sebenarnya. Jadi kalau antum e, baca anta talibun jadid Jawabannya na'am ana talibun jadid. Tapi kita uh, beri harokat agar dari sekarang kita berlatih untuk mengetahui bagaimana harokat huruf terakhirnya. Naam ana talibun jadidun. Mengapa di sini jadidun ya ikhwan? Mengapa di sini dhammatain? Marfu. Jadidun. Karena sifat Ustaz. Ah, sifat dari dari talib. Dari talibun. Jadidun itu sifat daripada Talib. Talibun marfu'un. Antum lihat tanda harakat mm-hmm. ba'nya dhammatain. Maka jadidun juga dalnya, huruf terakhirnya berharakat dhammatain. Naam ana talibun jadidun. Min aina anta? Min aina anta? Ana minal hindi. Ana minal hindi. Masmuka? Masmuka? اسمي محمد اسمي محمد ومن هذا الفتى الذي معك ومن هذا الفتى الذي معك هو زميلي هو زميلي أهو أيضا من الهند أهو أيضا من الهند لا huwa minal yabani la huwa minal yabani masmuhu masmuhu antum lihat mim dengan sin langsung alifnya tidak dibaca masmuhu apa sebabnya ikhwan alifnya di sini tidak dibaca hamzatul wasl nah, di sini hamzatul wasl dia tidak dibaca ketika diletakkan di tengah masmuhu ismuhu hamzatu ismuhu hamzatu ما لغتك يا محمد ما لغتك يا محمد لغتي الأردية لغتي الأردية لغتي الأردية أهي لغة سهلة أهي لغة سهلة نعم هي لغة سهلة نعم هي لغة سهلة wa hamzatu ma lughatuhu wa hamzatu ma lughatuhu antum beri harokat bagi yang kesulitan membacanya lughatuhu al yabaniyatu lugatuhul yabaniyatu wahia lugatun sa'batun wahia lugatun sa'batun aina abuka ya muhammadu aina abuka ya muhammad أبي في الكويت أبي في الكويت هو طبيب شهير هو طبيب شهير وأين أمك وأين أمك هي أيضا في الكويت مع أبي هي أيضا في الكويت مع أبي هي مدرسة هناك هي مدرسة هناك أذهبت إلى الكويت يا محمد أذهبت إلى الكويت يا محمد نعم ذهبت نعم ذهبت وزميلك أين أبوه وزميلك أين أبوه أبوه مي أبوه في اليابان أبوه في اليابان هو تاجر كبير هو تاجر كبير ألك أخ يا محمد عفوا ألك أخ يا محمد ألك أخ يا محمد نعم لي أخ واحد اسمه أسامة وهي معي هنا في المدينة المنورة نعم لي أخ واحد اسمه أسامة وهي معي هنا في المدينة المنورة ولي أخت واحدة ولي أخت واحدة اسمها زينب اسمها زينب وهي في العراق مع زوجها وهي في العراق مع زوجها زوجها مهندس زوجها مهندس, مهندس Antum balik yang punya cetakan baru. A'indaka sayyaratun ya akhi, a'indaka sayyaratun ya akhi? La ma 'indi sayyaratun. Indi darrajatun. La ma 'indi sayyaratun, indi darrajatun. Hamzatu indahu sayyaratun. Hamzatu indahu sayyaratun. Nah, Anas tawil jiddah. Untuk lihat di sini dialognya cukup panjang. Nah. Di cetakan terbaru ini sampai lebih daripada dua halaman. Antum di situ cetakan lama? Eh, dua halaman. Dua halaman juga alhamdulillah. Dua halaman setengah, masya Allah. Tapi alhamdulillah al mufradat huna laisat sa'ba insyaallah. Anda lihat kosakatanya bukan bukan kosakata yang baru di sini. Antum lihat? Ala sekadalik? Bala. Bala. Hampir seluruh daripada kosakatanya adalah kosakata lama mufradat qadimah wa ma'rufah insyaallah. Hmm. Atwafiquna bi ikhwan antum setuju dengan ana di sini? Nah, kosa katanya uh, semua tidak ada yang baru insyaallah kan? Nah. Ada insyaallah, ada beberapa yang mungkin yang baru. Tapi sebagian besar alhamdulillah bukan mufradat yang baru saja kita dengar. Nah. Antum nanti bisa bisa nanti mungkin kira nanti. Antum dari pengetahuan antum sebelumnya mengenai beberapa makna eh, mufradat, lalu antum lihat lihat beberapa kalimat di sini, antum bisa mengira ngira apa maknanya. Tapi kita sama-sama uh, dengarkan kembali, kita baca dan kita jelaskan sedikit demi sedikit beberapa kosakata yang kiranya perlu dijelaskan. Ad-darsul ashiru. Al-hiwar huna yaduru bainaman wa man ya ikhwan? Hamid. Hamid. حامد ومحمد. ومحمد الحوار يدور بين حامد ومحمد من أنت معنى من أنت يا أخي الكريم هيا يا إخوان أجيبوا جماعة من أنت Siapa, Siapa Anda? kamu? siapa kamu أنا طالب بالجامعة ها هيا يا إخوان ترجموا Saya Saya mahasiswa dari salah satu di universitas. universitas. نعم saya eh, mahasiswa di Salah satu jamiah salah satu di al-jami'ah di sini uh, menggunakan alif lam menggunakan Bilja di universitas alif lam di universitas di universitas yang sudah ma'ruf di sini buku ini dikeluarkan oleh jami'ah mana ikhwan Madinah Madinah al-Madinah Munawwar al-Jami'ah Islamiyah bil bil Madinah al-Munawwarah jadi sini sepertinya bisa kita uh, terka, bisa kita duga di sini al-Jami'ah atau perguruan tinggi di sini adalah al-Jami'ah al-Islamiyah di Madinah. Ana talibun bil jami'ati. Saya mahasiswa di Jami'ah. di perguruan tinggi atau di universitas. A anta talibun jadidun? A anta talibun jadidun? Hmm, Terjemah Ridwan. A anta talibun jadidun? A anta talibun jadidun? Apakah kamu uh, mahasiswa baru? Naam. Naam, ana talibun jadidun. Hmm, naam, ana talibun jadidun. Naam, ana talibun jadidun. Iya, saya adalah siswa baru. Naam, jayid. Min aina anta? Terjemah takhir karim Anta ya Muhammad, Syekh Muhammad. Min aina anta? Dari mana kamu? Naam, ana minal Hindi. Saya dari India. Jayid. Mas muka? Ah, fadal ya Muhammad, fadal. Mas muka? ما اسمك Eh, siapa namamu? نعم lihat ما اسمك siapa Namamu. siapa namamu ismi Muhammadun nama saya Nama saya Muhammad. صح Muhammad sahih. صحيح اسمه محمد Muhammad Teranggun. اسمي محمد ah إلى هنا فهمتم يا إخوان sampai sini antum paham Fahimna. نعم. ف- فهمت يا أخي الكريم طيب ما عنده صوت ها ما عندهم صوت من دهم صوت يعني استحياء يعني Waman hadzal fata alladhi ma'aka? Waman hadzal fata alladhi ma'aka? Ah, man terjemah hada? Man terjemah hada? Ah, fadal ya Muhammad Abbas. Nah. Waman hadzal fata alladhi ma'aka? Dan siapakah pemuda ini yang bersama denganmu? Hmm, dan siapa pemuda ini? Al-Fata di mana? A'shab. Syab. Syab. Dan siapa pemuda ini yang bersama kamu? Ma'aka yang bersamamu? Fahimtum ya kawan? Fahimna. Huwa zamili, huwa Zamili. zamili. Sadiqi. Huwa sadiqi, huwa sahibi. Huwa ha? Zamili. Apa mana zamil? Teman. Sadiq. Teman, sadiq, sahib, Hmm, zamil, sadiq, إلا هذا أستاذ. sahib, ha? مفرد الجديدة أين هذا يا طيب هذه يعتبر مفرد جديد صح Huwa zamili dia adalah temanku atau kawanku atau sahabatku. Ahuwa aydan minal hindi, ahuwa aydan minal hindi. Hmm, terjem lana ikhwan. Hayya jami'an. Ahuwa. Apakah dia juga dari India? Dari India? Nah, apakah dia juga dari India? Dari India? Sah. La huwa minal yabani. La huwa minal yabani. Ya, terjem ya ikhwan. Dia, dia dari Jepang. Tidak atau bukan, dia dari dia dari Jepang. Sahalun, harus kedalik ya, Khon? Badal, sahalun, sahalun. Jiddan. Hah? Nama ya, akhi. Masmuhu Masmuhu hmm. Tadi masmuka sekarang Masmuhu Masmuhu Masmuka ka di situ artinya kamu. Kamu Masmuhu Hunya di situ ya kawan nama mana hu huna Siapa nama dia hmm. iya. Siapa nama dia Ismuhu nama dia atau namanya Hamzatu. Hmm. Dia temannya si eh, Leman, temannya Muhammad. Muhammad. Siapa ini? Anta namanya? Anta Yusuf. Nah, Hamzah. Hamzah. Anta Yusuf. Sah, sah Ismuhu Hamzatu. Namanya nama temannya siapa? Muhammad siapa? Hamzatu. Dari mana Hamzatu ini, ya ikhwan? Dari Jepang. Ah, minal eh. Yabani. Sah. La huwa minal yaban. Ma lughatuka ya Muhammad? Hmm. Ma lughatuka ya, ya Muhammad? Ya mana ma lughatuka? Eh, ma bahasa, apa? Bahasa, kamu. Lughatu bahasa ka kamu. Kamu. Apa bahasamu ya Muhammad? Tabaan dari India, berarti bahasanya apa ya, kawan? Lughati. Uh, tadi kalau antum tadi lugatuka bahasamu, sekarang jawabannya? Lugati. lugati. Ada ya di situ. Hmm. Ya-nya di situ artinya Saya. ana. Lugati bahasa saya atau bahasaku al-urdiyatu, al-urdiyah. Bahasa Urdu. bahasa Urdu. Nah, ولعل باكستان أيضا أر- أردية باكستان نعم وبنغلاديش أيضا نعم لغتهم هكذا Ahia lughatun sahlatun hmm, Hamid yas'al uh, Muhammad Ahia lughatun sahlatun hmm, Mana ahia ah? Ah, apakah hiya bahasa, bahasa dia atau bahasa lughatun sahlatun bahasa yang mudah mudah nah antum nanya sama orang India dia pasti bilang mudah Naam hiya lughatun sahlatun Naam ya ya, dia bahasa yang hmm. toban ruh huwa sahibul lugha ya. kalau tanya sama antum bahasa Sunda mudah kan? Antum orang Sunda pasti bilang iya mudah. Tapi kalau kita anak bahasa bahasa Sunda susah, anak nggak tahu susah. nah, tab. Jadi, tabas. <coughs> Nam hiya lughatun sahlatun ya, dia bahasa yang mudah. Mudah. Wa hamzatu ma lughatuhu wa hamzatu dan hamzah ma lughatuhu apa apa bahasanya lughatuhu al-yabaniyatu hmm, terjemah ikhwan bahasanya bahasanya bahasa Jepang wahiyya lughatun sa'batun binisbati Muhammad wahiyya lughatun sa'batun dan dia bahasa yang susah. susah ya, tentu bagi Muhammad susah bagi si Hamzah la laisa laisa sahal, sahal. sahal. Wahia lugatun sa'batun. Antum lihat di sebelahnya ini ada ada contoh eh, bahasa Jepang. Subhanallah simbol-simbol ini. Hmm. Nah. Aina abuka ya Muhammad? Aina abuka ya Muhammad? Nah, tarjim ya ikhwan. Di mana bapakmu ya Muhammad? Di mana bapakmu Muhammad? Ya, Muhammad. Abi fil Kuwait. Abi hmm. fil Kuwait. Bapakku atau bapak saya di Kuwait. Kuwait. Tadi Muhammad orang mana ya, Kwan? Orang Aina Min aina huwa? India. Min al-Hind. Hmm. Abu fi fi Kuwait. Fi Kuwait. Huwa tabibun syahirun. Masya Allah. Huwa tabibun syahirun. Ini mana Masya Allah? Tabibun? Tabib. Dokter yang, yang syahirun. Terkenal. Hmm. Abi, bapakku di Kuwait. Berarti keluarganya tidak tinggal di India sepertinya. Iya. Tinggal di Kuwait. Wa aina ummuka? Ma mana tabibun syahirun ya kan? Dokter yang terkenal atau masyhur. Nah. Wa aina ummuka? Dan di mana ibumu? Ummuka, ka di sini artinya? Kamu. Kamu, abuka, ummuka, apa lagi? Lugatuka. Ah, kaf di situ ya kan maknanya anta. Anta. Ahsanta akhi. Wa aina ummuka dan di mana ibumu? Hiya ayodon hiya, hiya sini kembali ke siapa ya, kawan? Om. Om, dia Ayodon juga fil Kuwait ma'abi. Juga di mana ya, kawan? Di, Kuwait. Juga di Kuwait bersama ayahnya. Oh. Hiya mudarrisatun hunak. Oh, hiya mudarrisatun hunak. Dia guru di guru di sana, hunaka di sana. Nah, ila huna itu? Fahimna. Sampai sini insyaallah paham ya? Fahimna. Nah, ada mufradat yang masih belum paham ya, kawan? Coba ditanyakan silakan, tafadhol. Ma'indakum. Baik. Adhahabta ila al-Kuwait ya Muhammad? Adhahabta ila al-Kuwait ya Muhammad? Hmm, mana A? Apakah? Zahabta? Kamu telah pergi. Kamu telah pergi ila al-Kuwait ya Muhammad? Ke Kuwait. Hmm, apakah kamu pernah pergi ke Kuwait ya Muhammad? Jawabannya? Naam, zahabtu. Zahabtu. Naam zahabtu. Ya. Saya, saya pernah, pernah pergi ke sana. Wa zamiluka aina abuhu? Hmm. Wa zamiluka. Wa dan zamiluka temanmu. Temanmu antum ah, lihat zamili di e, halaman 54 lalu di sini sekarang zamiluka. Abuka, ummuka, lughatuka. Al-kafuna mana anta. Wazamiluka dan temanmu aina abuhu mana bapaknya fil bait abuhu aina abuhu di mana bapaknya fil yaban abuhu fil yaban abuhu fil yaban fil yaban abuka abi sekarang di sini abuhu abuhu hmm. atau lihat perubahan perubahan ya ikhwan abuka bapakmu Ab abi bapak saya abuhu bapaknya Faham Tom? Abuhu fil Yabani. Bapaknya di Jepang. Huwa tajirun kabirun. Masya Allah. Tajirun kabirun. Pedagang yang besar. Masya Allah. Alaka akhun ya Muhammad. Alaka akhun ya Muhammad. Hmm, mana alaka? Laka. Apakah kamu, kamu punya? Apakah kamu punya akhun? Saudara. Saudara wahai Muhammad, apakah kamu punya saudara wahai Muhammad? Saudara laki-laki. Nah, saudara laki-laki, sah. Akhun di sini saudara artinya saudara laki-laki. Apakah kamu punya saudara laki-laki? Nah, bisa adik, bisa? Bisa. Bisa kakak. Naam li akhun wahidun. Oh, naam ya li antum lihat laka jadi li. Kamu punya li saya, saya punya. punya. Akhun wahidun seorang saudara seorang laki-laki. saudara laki-laki satu saja ternyata saudara laki-laki ismuhu namanya Usamah Usamah nah wahia ma'i huna fil Madinah wahwa dan dia ma'i ah, bersama saya. bersama saya huna mana huna di sini fil Madinatil Munawwarah di di Madinah di Madinah Munawwarah Allah Berarti bisa jadi mungkin dia seorang mahasiswa juga. Nah. Wali ukhtun wahidatun. Hmm, ternyata belum selesai ya, kwan. Wali dan saya punya ukhtun saudara, perempuan, wahidatun satu. Punya satu saudara perempuan. Ismuha Zainabu. Hmm, ismuha Zainabu. Ismuha, antum lihat sini sana. Ha. Tadi ismuhu. Sekarang ismuha. Ma mana ha huna ya ikhwan? Zainab. Iya. Ma mana ha huna? Iya. Dia, dia. Dia. Nah, tapi di sini untuk perempuan. Untuk perempuan. Ismuhu untuk laki-laki, ismuha untuk perempuan. Perempuan. Wali ukhtun wahidatun dan saya punya saudara eh, satu saudara perempuan, ismuha namanya Zainabu. Zainab. Hmm. Wahia fil Iraqi ma zaujiha Oh, wahia dan dia, dan dia fil Iraq di Irak, Irak ma'a bersama, suaminya zaujuha muhandisun zaujuha muhandis muhandisun suaminya seorang arsitektur nah jadi arsitek nah baik A'indaka sayyaratun ya akhi, a'indaka. Hmm. A'indaka. Apakah kamu punya? Tadi di sini laka, di sini sekarang menggunakan inda. Indaka. Apa bedanya ya, Ikhwan? Dengan laka dengan indaka? Kalau indah untuk di kata benda uh, ah, Indah biasanya digunakan untuk kata benda. Kata benda. benda. Apakah kamu punya? Kepunyaan di sini maksudnya benda. Benda. Kalau Alaka, apakah kamu punya? Berarti di sini laka biasanya untuk orang biasanya. Alaka, alaka ahun, apakah kamu punya saudara laki-laki? Jadi tidak tepat kalau anda bilang aindaka ahun, la. Aindaka ahun, la. Yang benar alaka ahun. Ahun. Aindaka sayyaratun ya akhi? Apakah kamu punya mobil? Mobil wahai akhi. Nah, di sini siapa yang ditanya? Eh, Muhammad. Muhammad. Muhammad. Muhammad. Nah. Hamid yang bertanya. Yang ditanya? Muhammad. Mada yaqul Muhammad? Apa jawabannya? La. La. Ma indi sayyaratun. La. Tidak. tidak ma indi, lihat antum lihat jawabannya. Ma indi, saya tidak punya. Ma di situ artinya hmm. tidak nafiah. Ma indi, saya tidak punya sayyaratun mobil. Indi darajatun. Indi darajatun. Darajatun. Saya punya sepeda. Darajatun sepeda. Atau bisa jadi sini artinya motor. Bisa jadi sini artinya motor. Hamzatu indahu sayyaratun. Hmm. Hamzatu indahu sayyaratun. Hamzah iya. indahu dia punya sayyaratun dia punya mobil. Berarti Muhammad tidak punya mobil. Siapa yang punya? Hamzah. Hamzah. Alaysa hadha al-aks ya akhi? Balak. Balak. طيب هذه في الحقيقة يعني دعاء ربما دعاء الخير إن شاء الله طيب Ah, فهمتم يا إخوان هذا الجواب Fahimna insyaallah. paham insyaallah dialognya Ana minta paham dengan eh, jawabannya dengan yakin ini فهمتم Fahimna. فهمت يا أخي Antum? Paham Allah. Baik, kita baca sekali lagi ikhwan. Kita baca sekali lagi antum eh direnungkan tadi makna yang baru saja sudah kita jelaskan tadi. Ana ta'ban man yaqra lana. <laughs> Fadhal Ridwan, ikra. Amin. Man anta من أنت أنا طالب بالجامعة Ya, ter- terjem anta ya akhir kirim. Man, man, man anta? Eh, Siapa kamu? Nah, Saya adalah salah satu mahasiswa dari universitas ini jaid. Anta talibun jadidun? Apakah kamu mahasiswa baru? Nah, Naam, ana talibun jadidun. Ya, saya adalah mahasiswa baru. nah, ya, saya mahasiswa Mahasiswa. baru jaid. Min aina anta? Ana minal Hindi. Terjem? Dari mana asal kamu? Nah. Saya dari berasal dari India. Nah, saya dari India. India. Nah, berarti siapa yang dari India di sini, Ikhwan? Hamid atau Muhammad? Uh, Muhammad. Muhammad. Nah, Mas Masmuga ismi Muhammadun. Nah. Siapa nama kamu? Nama saya Muhammad. Terlihat perubahannya ya, kawan. Ismuka jadi ismi. Ismi. <clears throat> Al-kaf ismuka di sini artinya Anta. anta. Ismi ya di sini artinya Ana. ana. Ismuka namamu, ismi nama saya. Wadih, jelas? Wadih. Baik. Nah, ومن هذا الفتى الذي معك هو زميلي nah, terjem awalan. Siapa pemuda yang bersama kamu ini? Nah, siapa pemuda yang bersama ini yang bersamamu nah huwa huwa zamili dia adalah teman saya Lihat lihat sini panjang ya kawan hati-hati huwa zamili dia teman saya teman nah Fadl ahwa ya, min al-hindi apakah dia juga dari berasal dari India la nah. huwa min al-yaban tidak dia dari Jepang nah, siapa yang dari Jepang di sini ya kawan man min al-yaban uh, eh, Muhammad uh, Zamili Bisa- belum, belum sebut namanya. Zamil, zamili <laughs> Nah, masmuhu. Masmuhu Ismuhu Hamzah Nah, Hamzah tuh. Nah, Namanya Hamzah namanya Hamzah. Idan zamilu Muhammad masmuhu Eh, Hamzah Hamzah. Hamzah. Min aina huwa? Huwa minal Minal- Yaban Huwa minal Yaban. Amma Muhammad min aina? Minal Hindi Minal Hindi. Nah. Nah, ما لغتك يا محمد لغتي Al-Urdiyah. Nah. Apa bahasa kamu wahai Muhammad? Bahasa saya adalah bahasa Urdu. Nah. Ya. Ahia lughatun sahlatun? Apakah bahasa Urdu itu bahasa yang susah? Ya, sahlatun. Eh, apakah dia bahasa bahasa Urdu itu bahasa yang mudah? Nah, apakah dia bahasa yang mudah? Nah. Jawabannya? Nah, iya logatun sahlatun. Nah. Iya Bahasa Urdu adalah bahasa yang mudah. Nah, antum bicara dengan orang yang bisa bisa bahasa Urdu ya, maka pasti dia bilang sudah. Nah. Ah, Wa Hamzah. Nah, Ustaz, yakfi. Istamir anta ya. Ah, Muhammad. وحمزة ما لغته لغته اليابانية وهي لغة صعبة أين Ah, أبوك ta- Terjem awalan ya akhir kirim. Dan, Hamzah. dan Hamzah uh, apa bahasanya? Antum lihat perubahannya ya kawan. Lugati lugatuhu lugatuka. Nah, antum paham mana kaf di sini? Lugatuka. Apa mana kaf di sini ya kawan? Anta kamu. Anta. Lugati al-ya huna mana ana. Ana lugatuhu dia. Hu, huwa. Dia. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. akhir kirim. Bahasanya adalah bahasa Jepang dan bahasa Jepang adalah bahasa yang sulit. Nah, jadi Aina Abu ya Muhammad? Di manakah ayahmu wahai Muhammad? Abi fil Kuwait. Ayahku di Kuwait. Huwa tabibun syahirun. Dia seorang dokter yang terkenal. Jaid. Wa aina ummuka? Dan di mana ibumu? Hiya aidon fil Kuwaiti ma'abi. abi dia juga bersama ayahku di Kuwait. Nah, dia juga di Kuwait bersama ayahku. Saya Jaib, Labas. Hia mudarrisatun hunak. Dia seorang guru wanita di sana. Nah. Adhabta ilal Kuwaiti ya Muhammad? Apakah kamu pernah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Naam, zahabtu. Iya, uh, iya aku pernah pergi nah luka aina abuhu dan temanmu di manakah ayahnya Jaid abuhu fil yabani nah ayahnya di Jepang nah huwa tajirun kabirun dia seorang pedagang yang kaya yang nah, besar yang besar nah Jaid alaka akhun ya Muhammad Apakah engkau mempunyai saudara laki-laki wahai Muhammad? Naam, li akhun wahidun. Iya, saya memiliki seorang saudara laki-laki. Ismuhu Usamah. Namanya Usamah. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarah. Naam. Dan dia bersamaku di sini di Madinah Al Munawwarah. Naam. <clears throat> wali ukhtun wahidun ismuha Zainab. wali ukhtun wali ukhtun wahidatun ismuha Zainab. Nah. Dan aku juga punya seorang saudari uh, perempuan namanya Zainab. Nah. Wahia fil Iraqi ma'a zaujiha dan dia di Irak bersama suaminya zaujuha muhandis suaminya insinyur seorang nah. insinyur jahil Aindaka sayyaratun ya akhi Apakah kamu punya mobil Wahai saudaraku La ma'indi sayyaratun Tidak Saya tidak punya mobil Nah Indi darwajatun Saya hanya memiliki sebuah sepeda Tahid Nah bas Hamzatun Hamzah. Hamzatu indahu sayyaratun. Hamzah dia punya mobil. جيد نعم أظن واضح إن شاء الله يا إخوان واضح جدا Nah, قررنا مرات kita ulang berkali-kali dialog ini dan kita ulang berkali-kali penjelasannya sekarang ما بقي إلا أن نقرأ جماعة هيا يا إخوان نقرأ جماعة هيا يا إخوان أنتم استمعوا ثم كرروا من أنت من أنت أنا طالب بالجامعة أنا طالب بالجامعة أنت طالب جديد أنت طالب جديد نعم أنا طالب جديد نعم أنا طالب جديد من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من الهند أنا من الهند ما اسمك؟ ما اسمك؟ اسمي محمد اسمي محمد ومن هذا الفتى الذي معك ومن هذا الفتى الذي معك هو زميلي هو زميلي أهو أيضا من الهند أهو أيضا من الهند لا هو من اليابان لا هو من اليابان ما اسمه ما اسمه اسمه حمزة اسمه حمزة ما لغتك يا محمد ما لغتك يا محمد لغتي الأردية لغتي الأردية أهي لغة سهلة أهي لغة سهلة نعم هي لغة سهلة نعم هي لغة سهلة وحمزة ما لغته وهمزة ما لغته لغته اليابانية لغته اليابانية وهي لغة صعبة وهي لغة صعبة أين أبوك يا محمد أين أبوك يا محمد أبي في الكويت أبي في الكويت هو طبيب شهير هو طبيب شهير وأين أمك وأين أمك هي أيضا في الكويت مع أبي هي أيضا في الكويت مع أبي هي مدرسة هناك هي مدرسة هناك أذهبت إلى الكويت يا محمد أذهبت إلى الكويت يا محمد نعم ذهبت نعم ذهبت وزميلك أين أبوه وزميلك أين أبوه أبوه في اليابان أبوه في اليابان هو تاجر كبير هو تاجر كبير ألك أخ يا محمد ألك أخ يا محمد نعم لي أخ واحد اسمه أسامة نعم لي أخ واحد اسمه أسامة وهي معي هنا في المدينة المنورة وهي معي هنا في المدينة المنورة ولي أخت واحدة اسمها زينب ولي أخت واحدة اسمها زينب وهي في العراق مع زوجها وهي في العراق مع زوجها زوجها مهندس زوجها مهندس أعندك سيارة يا أخي أعندك سيارة يا أخي لا ما عندي سيارة لا, لا ما عندي سيارة عندي دراجة عندي دراجة حمزة عنده سيارة Hamzah indahu sayyarah. Jaid. Nah, Nas awal ya Syekh. Baik, pendengar yang dimuliakan oleh Allah, jangan kemana mana kita akan kembali setelah kita rehat sejenak dan kita simak cerita yang berikut ini. القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات Dan rujukan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kembali di frekuensi 756 AM dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami Pelajaran yang ke-10 dari bimbingan bahasa Arab yang kita kaji pada malam ini dan telah kita baca nas yang terdapat pada pelajaran yang ke-10 ini. Untuk selanjutnya saya tafadhol. Nah, la lana naftah al-majal lil mustami'in. Bagi para pendengar yang ingin ikut berinteraksi secara langsung, Anda bisa menghubungi di 8236543. Kita angkat telepon yang pertama ya, Ustaz. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Umair di Ciledug. Baik, silakan Ustaz. Oh, Ummu Umair silakan dibaca. Tafadhali. Ad-darsul ashiru. Ad-darsul ashiru. Diterjemahkan nah, Ummu. Diterjemahkan. Hamidnya dibaca. Hamidnya dibaca. Ya, oh, enggak, namanya tidak usah dibaca langsung saja ininya, dialognya. Iya. Man anta? Siapa kamu? Nah. Ana talibun bil jami'ati. Saya mahasiswa di universitas. Nah. Anta talibun jadidun. <clears throat> Apakah engkau Apakah kamu pelajar baru? Nah. Naam, ana talibun jadidun. Iya, saya pelajar yang baru. Jemis. Min aina anta? Dari mana uh, kamu? Ana mina Hindi. Saya dari India. Jaid. Mas Muka, siapa namamu? Ismi Muhammadun. Naam. Nama saya Muhammad. Naam. Waman waman al fatal ladzi ma'akah? yang siapa pemuda ini yang bersamamu? Nah. Huwa zamili, dia sahabat saya. Jaid. Ahwa aidan minal hindi, apakah dia juga dari India? Nah. Lah, huwa minal yabani. Nah. Bukan, dia dari Jepang. Sant, Uh, ah, Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Hamzah Namanya Hamzah. Nah. malu gak ya Muhammadu? apa bahasamu ya Muhammad? Naam. Lugatil Urdia. Bahasa saya Urdia, tadi saya lupa. Bahasa Urdu. Oh, bahasa, bahasa Urdu. Nah. Bahasa saya Urdu. Naam. Ahya lugatun sahlatun. Apakah dia bahasa yang mudah? Naam. Naam, ya lugatun sahlatun. Baik. Ya. Ya bahasa yang mudah. Naam yakfi. Jazakallah khair. Syukran. Hayakumullah. Masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Umu Umar di Ciledug Taib. Bagi para pendengar yang lain silahkan Anda bisa bergabung bersama kami di 8236543 dan bagi Anda yang ingin melayangkan pesan singkat di 088887631110. Penelpon yang kedua kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? kamu di mana? Jazakum taib Ustaz. Ya. Ummu Aulia diteruskan. Tafadhali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hamzatu ma'lughatuhu dan hamzah apa bahasanya? Nah. Lughatuhu ya baniyah. Bahasanya bahasa Jepang. Nah. Wahia lughatun sa'batun dan dia bahasa yang susah. Sulit. Nah. Aina abuka ya Muhammadu? Di mana bapakmu ya Muhammad? Abi fil Kuwait. Bapak saya berada di Kuwait. Naam. Huwa tabibun syahirun. Ta tabibun. Huwa tabibun syahirun. Naam. Dan dia seorang dokter yang terkenal. Naam. aina ummuka? Dan di mana ibumu? Naam. Hiya aizon fil Kuwait ma'a abi. Dan dia berada di Kuwait bersama bapak saya. Naam. Hiya mudarrisatun Hunaka. Nah. Dan dia seorang guru di sana. Jadi. Azahabta ilal Kuwait ya Muhammadu. Oh, apakah, ya Muhammadun. Ya Muhammadun, apakah kamu pernah ke Kuwait ya Muhammad? Naam, zahabtu. Ya, saya pernah ke sana. Naam. Wa zamiluka aina abuhu? Dan temanmu di mana bapaknya? Nah, umu dari awal sepertinya belajarnya umu ya dari awal buku ini. Iya. Masya Allah. Teruskan Om, silakan. Abuhu. Abuhu fil Yaban. Buata jirun kabirun. Bapaknya di Jepang dan dia pedagang yang besar. Masya Allah. Alaka akun ya Muhammad. <clears throat> Apakah kamu punya saudara laki-laki ya Muhammad? Naam, li akun wahidun ismuhu Usama. Nah. Ya, saya punya seorang saudara laki-laki hmm. bernama hmm. Usama. Jaid. Wa huwa ma'iya huna fil wa, ah, Sekali lagi umum wa hiya ma'i wa hiya ma'i huna fil Madinatul Munawwarah. Fil Madinatil Munawwarah. Fi Madinatil Munawwarah. Baiklah, Bas. Dia bersama saya di sini di Madinah Madinatul Munawarah. Nah. Wali uhtun wahidatun ismuha Zainab dan saya punya seorang saudara perempuan bernama Zainab. Nah. Wahia fil Iraqi ma'a zaujiha. Sekali lagi Ummu Wahia fil Iraqi Wahia fil Iraqi ma'a zaujiha. Nah. Dan dia berada di Irak bersama suaminya. Nah. Zaujuha muhandisun dan suaminya seorang insinyur. Jaid. Aindaka sayyaratun ya akhi, apakah uh, engkau punya mobil ya saudaraku? Nah. La, ma indi sayyaratun indi darrajatun. Nah. Saya tidak punya mobil tapi saya mempunyai sebuah sepeda. Masya Allah. Hamzatun in Hamzatu. Hamzatu indahu sayyaratun. Hamzah mempunyai sebuah mobil. Jadi barakallahu fikum. Syukran. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jazakillah khair pada Umu Aulia di Cakung ya. Tapi pendengar yang berikutnya silakan bapak yang ketiga silakan dengan siapa Umu di mana? Dari Umu Abdillah di Kerawang. Baik, silakan Silakan Umu Abdillah. Umu Abdillah dari awal belajar buku ini? Iya. Sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Belum. Belum. Baru baru sekarang ini Umu Abdillah sepertinya. Iya. Bagaimana Umu Abdillah? Ada kesulitan? Ya suka kepingin masuk cuma susah gitu. Oh, enggak, masuk masuk masuk saya ini dalam dalam pelajaran umum. Ya, enggak sih. Alhamdulillah. Ya. Silakan umum, fadal, dibaca. Adarsul asyiru. Nah, adarsul asyiru. sul asyiru. Nah. Man anta? ana tolibun bil jamiati. Nah, di panjang pendeknya Ummu Abdullah diperhatikan ana tolibun bil jamiati. Ana tolibun bil jamiati. Bil jamiati. Ana tolibun bil jamiati. Uh, jimnya yang panjang. Bil jamiati. Ana tolibun bil jamiati. Nah, jangan diulang dari awal, cukup sebutkan bil jamiati bil jami'ah. Santi. Nah, diterjemahkan Umu? Saya seorang ma ah, Siapakah Anda? Nah. Saya seorang mahasiswa di universitas. Nah. Mustamir? A anta tolibun jadidun? Apakah Anda mahasiswa baru? Nah. Naam, ana tolibun jadidun. Nah, sekali lagi Umu Afan, panjang pendeknya tolibun. Naam, Ana tolibun jadidun. Naam. Benar, saya mahasiswa baru. Naam. Bin aina anta? Dari manakah Anda? Naam. Ana minal Hindi. Saya dari India. Jaid. Ma Mas Muka? Naam. Siapa nama Anda? Ismi Muhammadun. Nama saya Muhammad. Naam. Waman hada fatal Waman hada fatal ladhi maka. Naam Siapakah pemuda yang ada bersama anda? Naam Huwa zamili Dia sahabat saya Jaid Ahwa aidon minal hindi Apakah dia berasal dari India? Nah, apakah dia juga? Ahwa aidon minal hindi Apakah dia juga berasal dari India? Nah La, huwa minal yabani. Minal yabani. La, huwa minal yabani. Naam. Masmuhu. Uh, diterjemahkan umum tidak? Tidak, dia berasal dari Jepang. Baik, barakallahu fikum. Syukran ummu, jazakillah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelanjutan dari Nas, kita berikan kesempatan untuk Ikhwan. Pendengar Ikhwan di 8236543 kita berikan kesempatan tiga orang untuk pendengar Ikhwan. Dan bagi Anda para pendengar akhwat yang ingin bergabung di pending sementara dan kita angkat penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan siapa Bapak di mana? Abu Aisyah di Cikarang. Ah, tanya. Silakan Abu Aisyah, diteruskan. Masmuhu. Masmuhu. Ismuhu Hamzatu. Naam. Ma lughatuka ya Muhammad? من فضلك يا أخي ترجم أولا Oh iya. Siapa nama siapa namamu? Siapa nama? Siapa namamu? Siapa namanya? Siapa namanya? Naam. Namanya Hamzatu. Naam. Ma lughatuka ya Muhammad? Apa bahasamu ya Muhammad? Naam. Lughatil Urdu lughatil Urdiyah. Naam. Bahasanya Urdu. Bahasa? Bahasa Urdu. Bahasa saya? Bahasa saya Urdu. Naam. Ahya lughatun. <clears throat> ah, ahya lughatun sahlatun. Naam. Apakah bahasa bahasanya mudah? Nah, apakah dia bahasa yang mudah? Apakah dia bahasa yang mudah? Nah. Naam, Ia luhotun syahlatun. Ya, dia bahasa yang mudah. Naam. Wa hamzatu ma lughatuhu dan apakah bahasanya dan nah. apa dan hamzah dan apakah bahasanya hamzah? Naam, labas. Baik, mustamir. Lughatuhul ya wa hiya lughatun sahbatun. Naam bahasanya Jepang. Nah. Dan dia bahasa yang mudah. Hah? Sa'abatun? Eh, dan dia bahasa yang susah. Jaid, ahsan. Aina? Aina abuka ya Muhammad? Di manakah bapakmu ya Muhammad? Abi fil Kuwait wa tabibun sahirun. Nah. Bapak saya di Kuwait, dia seorang dokter yang mahir. Baik, syukran akhi, jazakallah khair. Hayakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Bu Aisyah di Cikarang. Ya silakan bagi pendengar Ikhwan di 8236543 dan kita lanjutkan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Ihsan di Bogor. Baik. Nah, fadal ya Abu Ihsan, istamir. Wa ay wa aina ummuka? Aina ummuka. Tabibul Wa aina ummuka? Naam. Nah. Dan di mana ibumu? Jaid. Ya aidon fil Kuwaiti ma'abi. Nah. Dia juga di Kuwait berserta, berserta bapakku. Nah. muda mudarrisatun hunaka. Dia seorang guru di sana. Nah. Habata ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Apakah kamu pernah ke Kuwait ya Muhammad? Nah. Naam, zahabtu. Benar, aku pernah ke sana. Jaid. Wazmiluka aina abuhu? dan temanmu di mana bapaknya? Nah, temanmu di sini kembali siapa, Bu Ihsan? Uh, siapa di sini temannya? uh, Us uh, Usama. Uh, eh. La, uh, Hamzatu. Hamzatu. Nah. nah Abuhu fil Yabani. Bapaknya di Jepang. Nah. Wa tajirun kabirun. Dia seorang pedagang yang besar. Nah. Alaka akhun ya Muhammadu? Apakah engkau punya seorang punya saudara laki-laki, hai Muhammad? Naam. Li akhun wahidun. Aku punya seorang saudara laki-laki. Nah. Ismuhu Usama. Namanya Usama. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwar. Nah. Dan dia di sini bersamaku di Madinah Munawwarah. Nah. Wali uhtun wahidatun ismuha Zaidbu. Dan aku punya seorang saudari perempuan namanya Zainab. Nah. Wahia fil Iraqi ma'a zaujiha dan ia di Irak beserta suaminya. Nah. Zaujuha muhandisun. Nah. Suaminya seorang insinyur. Nah. Aindaka sayyaratu ya akhi? Sayyaratun, aid. Aindaka sayyaratun ya akhi? Apakah engkau punya mobil, ayah saudaraku? Nah. La, Ma indi saya rotun. Tidak, aku tidak punya mobil. Nah. Indi jatun. Aku punya sebuah sepeda. Nah. Hamzatu indahu saya rotun. Nah. Hamzah punya sebuah mobil. Masya Allah. jadi ya Abu Ihsan. Abu atau dari awal belajar bahasa Arab ini, buku ini? Uh, iya. Uh, sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Uh, dulu di sekolah Ustaz. Uh, sekolah di mana, Mas? Uh, oh, di sekolah ketika ini. Uh, sekolah di tingkat madrasah sanawiyah. Oh, Masya Allah Hayakumullah. Syukran nah Abisan. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taip, Ustaz? Taip, Yakfi. Kita angkat pertanyaan dari ah, pesan saya. Taip, silakan. Iya. Taip, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke pesan singkat kita. Ada yang pertama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, kenapa dalam hewa tersebut memakai bil jamiati tidak fil jamiati? Nah, bisa penjelasan. bisa antum gunakan bi, bisa antum gunakan fi, ma fi muskilah insyaallah. Bisa duanya, fi atau bi. Nah. Baik. Pertanyaan yang kedua. Pada halaman 56 ya. 56. Nah. Ma'a zaujiha dan zaujuha Ma apa ma'azaujiha kemudian ada lafaz yang zaujuha ah, apa perbedaannya mohon penjelasan ya dari Abu Lukman di Bekasi nah mana minta jawaban dari antum ya kawan apa yang antara ma'azaujiha dengan zaujuha di sini kenapa zaujiha di sini majrur karena ada ma'am ada ma'am iya. ada harful harful jar maka dia majrur zaujiha bukan zaujuha jadi ma'a zaujiha. Adapun zaujuha kenapa dia marfu? Kenapa dia dhamma? Karena tidak di ya. tidak didahului oleh harfu jar, dia bukan posisinya sebagai mudhaf nilai, maka posisinya di situ sebagai marfu dhamma saja. Wallahu a'lam. Saya kembali dari Abu Muhammad di Cikarang, Ustaz. Ya, ada berapa arti kata ma, Ustaz? Ma. Ah, ma di sini bisa berarti banyak banyak sekali maknanya. Bisa ma artinya di sini alladhi yang bisa ma di sini artinya an-nafyi penafian atau ma bisa bermakna al-maqsudariyah banyak sekali maknanya. Tapi di sini yang sudah kita pernah e, lewati sepertinya berdua, ma yang artinya alladhi dan ma yang artinya an-nafiyah. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya. Kenapa lafaz hamzah dengan hamzatu tidak hamzatun? Sudah kita bahas sebelumnya. Apa sebabnya, ikhwan? Karena dia ada eh, isim-isim yang mamnu min uh, dia termasuk isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Dia kedudukannya sama seperti Fatimatu. Zainab. Terus uh, Zainabu. Kemudian apa lagi, Fan? Aisyatu dan nama-nama perempuan yang lain ya. Baik yang menggunakan tak marbuta maupun yang tidak menggunakan tak marbuta. Dia mamnu'un minas sarf tidak boleh diberikan tanwin. Wallahu a'lam. Baik. Ehm, mungkin satu lagi sebelum kita lanjutkan kata afwan. Ustaz. Afwan. Ya, digunakan untuk apa saja? Ustaz. Ya, afwan bisa untuk me menjawab eh, kalimat syukron, afwan. Bisa berarti afwan di sini artinya minta maaf. E, maaf e, dan dan itulah di antara maknanya Bapak. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita masuk ke tamarinu, latihan-latihan. Unzur ila kitab ya, Masya Allah, sudah malam sepertinya sudah mulai ngantuk ini. Nah, kita siap lanjutkan? Iya. Saya tamarinu nashrab al Kahwa waran. Bismillah. Enam. Baik, tamarinu. Nastamir kita lanjutkan. Latihan-latihan. Ajib anil asiratil atiyah. Ajib, mana ajib? Jawablah. Jawablah anil asira. Pertanyaan. Eh, dari soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan al-atiyah berikut. Hmm, ini sepertinya Eh, ada pertanyaan yang eh, sifatnya umum bebas ada di sini yang sesuai dengan cerita. Nah, antum hati-hati di sini. Antum pahami dulu soalnya. Antum pahami dulu soalnya karena paham soal itu sudah merupakan modal yang yang baik itu. Kalau sudah paham insya Allah antum tinggal mencari bagaimana jawabannya. Taib e, eh, kera? mania Man yaqra Dari siapa? Dari antum akhir kiri. أجب عن الأسئلة الآتية واحد ما اسمك اسمي محمد اسمي محمد أو ismi? Ridwan ismi Ridwan Mas muka siapa namamu jawabannya ismi Ridwan atau ismi Hamza atau yang lainnya jadi kalau anda tanya Mas muka jangan jawab ismuka nah, jawabannya ismi ismi nama saya sebutkan nama yang antum maksudnya Isnan فضل akhir kirim. Min aina anta, Ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Jadi diterjemahkan dulu kalau bisa. Ya. Min aina anta sekali lagi. Min aina anta? Dari mana kamu? Nah. Ana min Indonesia. Jayid. Saya dari Indonesia. Masya Allah. Baik. Nah, salat akhir kirim. Ma lughatuka? Apa bahasamu? Nah. lughati al-arabiyyah. Lughati al arabiyyah masyaallah. Bahasaku bahasa Arab. Nah, lughati al arabiyyah Lughati al arabiyyah Mumtaz. أربعة أنت يا فرحين أين أبوك أبي في البيت أبي في البيت لا لا جاء أنت الجواب اسكت أين أبوك نعم أبي من من من ال... لا أنا أسألك أين ليس من أين أين Di mana? Bukan dari mana? Aina. Di mana sekarang? Aina abuka di mana bapakmu? Di mana sekarang? Abi fi masalan baiti. Abi fil baiti. Fil baiti. Jayid. Labas. Ah. Nah, aina baitu abuika abika? Fi aina fi Jawa wala fi Jakarta wala fi Bekasi? Di Jawa. Di Jawa. Jai. Nah, labas. Khamsa. Fadal ah. akhir Khamsa. Man man Fadal akhir khamsa. Man. Aina umuka? Dan di mana ibumu? نعم Umi eh, fil baiti. أمي في البيت و- و- وبيت أمك في بوغر Na'am, na'am. طيب لا بس ستة فضل Sita. Alaka akun? Naam. Li akun wahidun hunak. طيب نعم ألاك أخ apakah kamu punya Saudara laki-laki, naam. Sekali lagi ya jawabannya naam. Naam. Li akun wahidun huna. Masya Allah. Ya, saya punya saudara laki-laki di sini. Naam. Sabah, ini akhir kirim. Alaka ukhtun? Apakah kamu punya saudari perempuan? Nah. Naam, li ukhtun wahidatun. Wahidatun? Nah. Hakikatan? Hakikatan. bisa Lam tazawwajhu, nah <laughs> آه. للأسف الشديد يعني. يعني نعم نعم يا أخي تفضل يا أخي لا بأس استمر يا أخي رقم طيب. كم ثمانية ثمانية أعندك سيارة نعم عندي سيارة جميلة ما شاء الله عندك سيارة apakah kau punya mobil jawabannya apa akhir kirim نعم عندي سيارة <laughs> جميلة ما شاء الله ممتاز تفضل يا محمد استمر تسعة A'indaka darajatun? Apakah kamu punya sepeda? نعم Indi darajatun wahidatun. ما شاء الله saya punya Saya punya satu satu sepeda. sepeda لا بس الحمد لله عشرة يا أخي عندك قلم Terj- terjemahan awalan apakah kamu punya pulpen نعم La. La. Teruskan. Aindika La ma indi ma indi ma indi kolamun. La ma indi kolamun. Atau mau bilang apa tadi sebentar ya, akhi? Tidak. Ya. Saya punya buku begitu langsung antum. Oh, <laughs> la indi kitabun. La bas. La indi, indi kitabun. kitabun. Lebih indah kita pula dan ya, kuna indahu kolam ya. Baik, ada asyar sebelas mana yang yaqra ya, akhi? Indah daftar Naam. Ah, indi daftar Naam. Indaka daftar? Apakah kamu punya buku tulis? Jawabannya? يا Ya, saya punya. Buat Hasan ya akhi. 12. Tafadhal. Isna asyar. Aabuka tajirun. Naam. Abi tajirun sagirun madi. Masya Allah. Naam, Abi. Tajirun. Sagirun. Mali. Mali. Madi. مادي ما هو مادي؟ ها؟ Lalu. ما في, في الماضي يعني في الماضي. في, ال- في الزمن قديم يعني طيب لا بأس في الماضي في الماضي تقول نعم أبي تاجر قديم في, في الماضي لا بس ما في مشكلة طيب <laughs> ثلاثة عشر أنت تتفنن في الجواب يعني <laughs> ثلاثة عشر يعني من أين محمد محمد من الهند محمد من الهند نعم. انظر في النص محمد في من الهند صحيح صحيح صحيح نعم نعم استمر يا أخي الكريم طيب أربعة عشر ما لغته لغته أرضية لغته الأردية نعم الأردية نعم لغته الأردية نعم لغة من هنا بحث محمد محمد بحث محمد أحسنت خمسة عشر يا محمد خمسة عشر أين أبوه di manakah ayahnya? نعم أبوه في الصين أبوه في الصين في العراق أستاذ محمد محمد محمد يا أخي آه، في العراق في العراق صحيح صحيح في العراق لا في الهند ولا العراق أبو هنا أبو أبو محمد هنا يا إخوان أين أبو محمد في في الكويت نعم خطأ نعم أبوه في الكويت أبوك ولا أبي هنا أبو محمد <laughs> أبو طيب. محمد طيب لا بأس 16 16 يا فرهين 16 نعم aina um aina um aina um, ummu ummuhu aina ummuhu hmm. aina ummuhu di mana ibu ibunya? Nah, ya ke sini kembali ke siapa Farin? Ibunya siapa sini? Ibunya siapa? Muhammad. Muhammad. Nah, di mana ibunya Muhammad? Hiya Nah, huwa eh, hiya hiya fil Kuwait atau ummuhu hiya aidan ummuhu aidan fil Kuwait atau hiya aidan fil Kuwait ahsant sabat ashar fadal ya akhi sabat ashar 17 sabat ashar min aina hamzatu ah, nah huwa huwa huwa fil yaman huwa min min aina huwa min aina hamzatu huwa min ah, huwa min minal yaban huwa minal yaban nah la taqul huwa fil yaban huwa min ya. minal yaban nah 18 18 ما لغته لغته اليابانية لغته نعم آه لا يكفي لغته اليابانية نعم نعم جيد قال يا أخي تسعة عشر تسعة عشر أين أبوه أبوه في اليابان أبو من هنا أبو آه أبو حمزة حمزة طيب أبوه في, في اليابان وتاجر كبير نعم أنا تاجر الزيادة قال يا أخي عشرون عشرون أين زينب هي في العراق مع زوجها نعم هي في العراق مع زوجها زوجها. dia di Irak bersama suaminya ما شاء الله طيب واحد وعشرون Wahid wa Ishrun Aina zawjuha مم. Di manakah suaminya Zawjuha fil Iraqi زوجها في العراق أيضا نعم نعم Suaminya berada di Irak نعم جيد زوجها أيضا طيب. في العراق نعم اثنان وعشرون تفضل يا أخي اثنان وعشرون Isnan wa Isrun berapa itu اثنان وعشرون ها dua puluh Dua. dua puluh نعم الزي الزوجها مدرس زوجها الزو الزوجها مدرس نعم terjemahkan dulu ah Farin Di- apakah suaminya guru نعم الجواب Naam لا Naam atau la? La. La zaujuha muhandisun. Naam, la zaujuha muhandis. Muhandis antar nuas ya. <laughs> Antar mengantuk seperti akhir tadi. Baik, daftar majal. Daftar majal. Baik, bagi para pendengar yang ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam nas ini Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Ya dengan siapa di mana? Bogor. Di Bogor ya, insya Allah. Ya. Ibu Yuyu, ada bukunya Bu? Ada. Ada. Uh, dibaca ilmu latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib anil as'ilatil atiyah. Nah. 12 pertanyaan di bawah ini. Hmm, pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah. Mas Luka Ismi Muhammadun. Ismi Muhammadun. Atau kalau untuk perempuan bagaimana umum? Mas Muki. Mas Muki. Hmm. Ismi uh, Yuyun. Jaid. Isnan. Min aina anta? Dibaca afan umu, dibaca rakno, rakamnya, nomornya. Uh-huh. Isnan. Salah. Is, isnan. Isnan ya. Nah. Min aina anta? Dari mana kamu? Uh, ana mina Terserah dari mana umu, Ana min? Minal Indonesia. Ana min Indonesia, labas. Ya. Nah, salasa? Uh, salasa. Ma juga? Nah. Lugati Logo di al arabia Masya Allah. Eh, ibu dari Indonesia, di Indonesia tapi bahasa bahasa Arab. Masya Allah, mumtaz. Arba'ah? Arba'ah. Aina abuka? Di mana bapamu? Nah. Abi Ah, Abi fil, fil bait, la, bas, naam, kansa, umi, ah, fil bait, yaitu nam, fil bait nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, Li nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, wahidun. Taib, Syukuran. jazakallah khair Ibu Yuyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ibu Yuyu di Bogor. Taib penelpon selanjutnya silahkan kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Halo, ya. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu di mana? Dengan Umu Akmal di Umu Depok. Akmal. Ya. Iya. Umu Akmal ma'ruf suaranya Umu Akmal nih. Iya. Alhamdulillah. masuknya nih Pak Ustaz. Alah, tapi bisa sekarang Bu ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Silahkan Umu diteruskan. Sabah. Sabah alaka alaka uftun apakah engkau mempunyai saudara perempuan nah uh, naam naam li uftun wahidatun naam li uftun wahidatun naam sebutan sering wahidatun ini karena memang benar satu ya insya Allah iya hmm, satu alhamdulillah baik hmm, sama nih ya sama nih ya Indaka sayyaratu Sayyaratun Sayyaratun La uh, la teruskan la in ana hmm ana ana indi uh, motor-motor darajatun eh, sepeda darajatun nah, la bisa darajatun nariyatun oh iya darajatun nariyatun nah, la indi darajatun indi darajatun nariyatun baik ahsan uh, tis'a tis'a a indaka darajatun la uh, ana indi darajatun eh, nariyatun. Jait la indi darajatun, nariyatun. Jait la bas. Asyara. Asyara. A indaka kolamun? La. Ana indi Nah, Langsung saja umum, jangan pakai ana lagi. La eh, indi La indi hakibatun. Hakibatun la bas. Naam. Ahada asyar. ahada asyar. Ahada asyar. A indaka daftarun? Naam. Naam. Indi daftarun. Jaid. Isna ashar. Isna ashar. Aabu katajirun. Uh, naam. Naam. Abi tajirun Abi tajirun Abi tajirun mahirun fi Jakarta. Masya Allah. Abi tajirun syahir atau mahir mahir oh, nah? Di Jakarta. Jakarta. Jazakallah khair. Syukran Ummu Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ummu Akmal di Depok dan ya masih ada Nah, bisa pertanyaan silahkan bagi Anda yang ingin mencoba untuk menjawab di 8236543. Nah, Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Wahid di Cibitung. Silakan dibaca Pak Wahid. Rakom berapa Ustaz? Uh, yang mana tadi? Salah Ashar. Salah Ashar. Salah Ashar. Nah. Ah, Abu kata Jirun. Eh, Salah Ashar min aina? Salah Ashar tiga belas. Min aina Muhammadun? Nah. Muhammadun min Hmm, dibuka dulu. Bebas Ustaz ya? Be enggak, di, dari sesuai nih sesuai dengan apa nas. Saya baru mulai Ustaz. Oh, iya, iya. saya <laughs> baru belajar kali ini saya. Oh, saya. Antum dengar kan tadi kan dialognya? Muhammadun minal Jawa. Minal Jawa lah, Bas. Muhammad min Jawa, maaf musyirah. Nah, nah, lah, Bas. Teruskan. Malu gotuhu. Nah. Lugatuhu Jawa. Lugatuhu Jawiyah. Jawiyah. Nah, lugatuhu al-jawiyah. Nah, sekali lagi Pak ini Pak Muhid, lugatuhu lugatuhu jawiyah. Nah, labas. Aina abuhu? Naam. Abuhu min bait. Ha? Abu, abuhu aina, fi aina. baitihi. Abuhu fi baitihi. baitihi. fi baiti al-ghayra. Tayyib labas. Naam. Aina ummuhu? Naam Ummuhu fi baitihi. في Fi بيت baitiha. في بيتها أيضا نعم صحيح نعم أمها في أمه في في بيته في بيتها أيضا نعم سبعة عشر teruskan Min aina Hamzatun? همزة Min aina Hamzatu? نعم Oh, min aina Hamzatu? مم. همزة من Hamzatu min Indonesia. من إندونيسيا ما شاء الله ثمانية عشر teruskan Ma lugatuhu. Nah. Lugatuhu Indonesia. Lugatuhu Indonesia. Sahih. Nah. Bisa ashar. Aina abuhu. Nah. Abuhu fi Jakarta. Abuhu fi Jakarta. Sahih. Abuhu fi Jakarta. Nah. Ishrun. Aina Zainabu. Nah. Zainabu fi Bandung. Fi Bandung. Labas. Nah. Sahih. Wahidun wa Ishrun. Aina zaujuha. Nah. Di mana suaminya? نعم di mana suami Zainab ini Zaijuha, زوجها zaujuha indiha. ها زوجها Sisinya. إيه؟ Di sisinya. آه، زوجها إن- عندها طيب لا بس لا خير إن شاء الله اثنان وعشرون نعم Ah, zaujuha mu mudarrisun? Naam. Zaujuha mudarris mudarrisun. نعم جيد بارك الله فيكم حياكم الله شكرا Afwan. Iya, jazakallah khair kepada Pak Muhid. Alhamdulillah jawabannya membuat kita kembali bersemangat belajar. Tapi bagi para pendengar yang lain silahkan di 8236543 Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kita masih punya cukup waktu ya sekitar dua penelpon kembali kita angkat di 8236543 kita angkat penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa umur di mana? Dengan Haji Jaya. Di mana umum? Jondet. Jondet silakan. Silakan Ummu Aziza e, dibaca dari nomor pertama. Wahid Mas Muka. Mas Muka. Nah. Siapa namamu? E, tolong uh, Ummu Aziza dibaca nomornya Wahid. Oh, Wahid. Nah. Mas Muka. Siapa namamu? Nah. Ismi. Terserah. Ismi Ummu Hadijah. Taib, ismi Ummu Aziza. Taib, labas. Isnan. Isnan. Min aina anta? Nah. Di mana kamu? Ana min Indonesia. أنا من إندونيسيا جيد ثلاثة Salasa. Ma lugatuka? نعم Apa bahasamu? Lugati Indonesia. نعم لغتي إندونيسية لغتي نعم أربعة Aina abuka? Di mana bapakmu? نعم Abi fi Indonesia. أبي في إندونيسيا صح نعم خمسة Khamsa. Aina ummuka? نعم Umi si Indonesia. Umi fi Indonesia. Indonesia ha? Semuanya Indonesia bu ya tayyib lah alhamdulillah. Umi oh, Jonggol. Fi Jonggol, maaf musykilah. Umi fi Jonggol, maaf musykilah tayyib lah bas. Sita. Laka aku. Alaka. Alaka. Alaka. Akhun. Alaka akhun. Naam. Apakah kamu punya saudara laki-laki? Naam. Naam. Li akhun salata. Naam li لي Akhun salata. لا لا bukan begitu Pak. نعم لي ثلاث إخوة نعم Naam لي li ثلاث إخوة salatu ikhwah. Sahih. Naam. Sab'ah. Sab'ah. Naam. Alaka akhu. Ah, alaka. Alaka ukhtun. Naam. Naam. Li ukhtun. Berapa? Khamsa. Khamsa. Naam li Ukhtun. khamsatu Naam li. Naam uftun. La, khamsatu angkanya dulu. Khamsatu akhawatin. Naam li khamsatun akhawatin. bas. Naam, jayid. Nah. Terakhir samania. Samania aindaka sayaratun. Naam. La ana indi darajatun nariyatun. Ah, nariyatun. Nariyatun. Baik, hayakumullah. Syukran, jazakallahu khair. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair pada Mu Aziza di Condet. Taib. Ya kita beri satu penelpon kembali di 8236543 bagi Anda yang belum sempat atau sulit bergabung silahkan Anda bisa menghubungi kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Umu di mana? Umu Fitri di Jamrut. Ya. ya silakan Umu Fitri. Uh, eh, rakam tis'ah. Fadli. Tis'ah. Aindika darrojatun. Sekali lagi ummu aindaka. Aindaka darrojatun. Nah. Uh, naam. Indi uh, eh, darajatun. Sahih. Aindaka kolamun. Naam. Naam. Uh, indi kalamun. Jaid. Aindaka. Ahada ashar dibaca amurnya ummu. Ahada ashar. Ahada ashar. Aindaka ah, daftarun La Indaka Indi Indi daftarun La Tadi kalau Abu bilang la berarti jangan sebut lagi daftar La Indi La Indi Yang lain selain daftar eh, La Indi Kitabun Taib labas La Indi Kitabun Nah Aabuka abuka e, Dibaca umum nomornya Isna Asar Isna Asar Nah a abuka Tajirun Naam. Abi tajirun jiddan. Nah, tajirun? Jiddan? Iya. Yeah. Maksudnya apa? Eh, maksudnya? Tajirun. Tajirun pedagang ya. Eh, nah, kalau mau bilang tajirun ghaniyun jiddan, nah iya. mungkin itu. Tajirun ghaniyun atau syahirun jiddan. Sahih itu. Naam. Hmm. Abi tajirun uh, ya Ganiun jiddan. Naam, jayid. Salah satu asar. Salah satu asar min aina Muhammadun. Naam. Muhammadun fi, uh, min min min apa ya? Dari mana? India. Min in min min al Hindi. Min al Hindi. Jaid. Nah. Arba'ata asar Arba'ata asar Ma lugatahu. Lugatuhu. Ma lugatuhu. Lugatuhu uh, Urdu. Al Urdiyah. Al Urdiyah. baik Hayakum Allah. Syukran ummu. Jazakallahu khair. Baik, <laughs> afwan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Taib Ya, satu penemuan kembali kita berikan kesempatan di 8236543. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Hana di BSD, Pak. BSD Serpong ya, Pak ya? Iya. Ya, silakan Abu Hana. Khamsata asyar. Khamsata asyar. 15. Nah. Aina Abuhu? Nah, Abu siapa di sini? Abu Muhammad. Abu Muhammad. Nah. Eh, abuhu fil jawi. Fil fil Jawi, ha? Ya. Abuhu fil ja, fil Jawa atau fi Jawa. Fil Jawa. Nah, labas. Nah, fil Eh. Jawi. Nah. Sita asyar. Nah. Aina ummuhu? Nah. Ummuhu fil jawi aidan. Fil ja, fil Jawa aidan. Nah, labas. Fil Jawa aidan. Nah, جيد 17 Sabat asyar. Min aina ham, hamzatun? Hamzatu. Nah. Hamzatu. Uh, hamzatu nah. minal Jakarta. Min Jakarta lah Min Jakarta. Nah. Hamzatu min Jakarta. Nah. Uh, ma lughatuhu samaniyata asyar dibaca afwan Abu Hana itunya apa nomornya samaniyata asyar samaniyata asyar Ma lughatuhu? Lughatuhu Indonesia. Indonesia. Sahih. Nah. Eh, Tisa asyar. Tis'ata asyar. Tis'ata asyar. Nah. Aina abuhu? Abuhu في في جاكرتا في جاكرتا نعم عشرون عشرون عشرون أين زينب زينب آه، في بندون في بندون ما في مشكلة طيب آه، أحد واحد وعشرون واحد وعشرون أين زوجها زوجها في بندون أيضا في بندون أيضا ما شاء الله طيب اثنان وعشرون آه، اثنان وعشرون زوجها مدرس نعم زوجها مدرس نعم زوجها مدرس ما شاء الله شكرا أخي جزاك الله خير Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, sepertinya uh, waktu sudah cukup malam dan insya Allah kita akan uh, lanjutkan lagi pada pertemuan akan datang latihan-latihan yang belum kita baca dan terus bersemangat dan terus melakukan merojah. Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.